الإخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا عنده في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة إن من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل وإني أشكر هذه الدولة المباركة ممثل في رئيسها وفي نائبه وفي إخوانه وأعوانه وكل من سعى في نشر الإسلام الصحيح ويسر السبل لانتشار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نشكرهم على ما يقدموا من تسهيل وتيسير وهكذا نشكر الإخوة القائمين على مثل هذه الدورات والاجتماعات المباركة التي تجمع بين المسلمين في ألفة ومحبة بنشر هذا الدين المبارك وبنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة الذي صار فيه الإسلام غريبا فنشكر هؤلاء الإخوة على جهودهم التي يقدمونها ويبذلونها من أجل خدمة دينهم ووطنهم فجزاهم الله خيرا أيها الإخوة الشعب الأندونيسي هو من أكبر شعوب العالم إسلاما الدولة الأندونيسية أكبر دولة على وجه الأرض تجمع بين جنابيها هذه الأمة المسلمة وهم أكثر من يعيش في الأرض أكثر بلد يعيش فيه مسلمون هي هي بلد إندونيسيا الإسلامية هذه البلد بهذا العدد الهائل دخلها الإسلام بطريقة عجيبة لم يدخلها بالسيف ولا بالقلم دخلها الإسلام بالمعاملة بالتجار لما جاء التجار المسلمون إلى أندونيسيا وتعاملوا بمعاملة الإسلام الحق التي يدعو لها الإسلام حقيقة العدل والصدق في المعاملة وفي الوعود والعهود لما رأوا هذه الأخلاق دخلوا في الإسلام وهذا دليل على رقة قلوبهم وعلى أن هذا الشعب رقيق القلب يحب الخير ما احتاج في دخوله إلى شدة وعناء إنما وجد الدين هذا القلب الرقيق فاستقبله فهذه نعمة من نعم الله عز وجل فأقول حياكم الله أيها الإخوة وجزاكم الله عنا خير الجزاء ونسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنكم وما نقدمه أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل وأن ينفعني وإياكم بما نسمع وأن يجعل حجة لنا لا علينا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Setelah Syekhuna Abdul Hadi Al-Umairi Hafizahullah Ta'ala Menyampaikan khutbatul hajah Yang biasa disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Di awal khutbah-khutbah beliau Yang mana khutbatul hajah mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang baru dalam agama karena perkara-perkara yang baru dalam agama adalah sebuah kesesatan. <clears throat> Kemudian Syekhuna Syekh Abdul Hadi Al-Umairi hafizahullah ta'ala mengawali kalimat beliau dengan sebuah permohonan dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di, di tempat yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kelak di jannatin na'im di surga yang penuh dengan kenikmatan padanya. Kemudian Syekh Abdul Hadi hafizahullah taala mengatakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yashkurullaha man la yashkurun nas Tidaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia maka beliau mengucapkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para penguasa di negeri ini baik dari yang paling tinggi yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Gubernur dan seterusnya kepada Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintahan di mana mereka telah memberikan jalan yang lapang, telah memberikan banyak kemudahan <clears throat> untuk tersebarnya agama Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga beliau mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menjadi sebab berkumpulnya kaum muslimin untuk suatu hal yang mulia seperti ini menyebarkan agama yang benar di zaman di mana agama yang benar sudah menjadi suatu hal yang sangat asing Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Itu semua tidak lain adalah dalam rangka berkhidmat berkhidmatnya mereka saudara-saudara kita dari kalangan ahli sunnati wal jamaah berkhidmat untuk kebaikan negara dan kaum muslimin secara keseluruhan. Kemudian beliau mengatakan bahwasannya bangsa Indonesia, negara Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia ini jumlah kaum muslimin di negeri ini sangatlah banyak sehingga mereka menjadi orang kelompok atau bangsa yang paling besar di dunia ini ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri ditambah lagi apabila diperhatikan masuknya Islam ke dalam negara yang besar ini bukan dengan pedang bukan dengan kekerasan namun dengan pergaulan yang baik muamalah akhlak yang baik dari para pedagang-pedagang muslim yang datang pada saat itu ke negeri ini dan kemudian bangsa Indonesia yang memiliki hati yang lembut melihat muamalah dari pedagang-pedagang muslim tersebut mereka orang-orang yang baik dalam bersikap Mereka orang-orang yang adil Mereka orang-orang yang jujur Mereka orang-orang yang amanah Mereka orang yang selalu memenuhi janji-janji mereka Maka kemudian mereka tertarik dengan agama Islam yang mereka anut Dan tentunya ini menunjukkan betapa lembutnya hati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan hati yang lembut, mereka menerima Islam yang dibawa oleh para pedagang tersebut. Maka, saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat yang akan disampaikan oleh beliau kalimat yang ikhlas membawa kepada kebaikan membawa kepada ketenangan dan kemaslahatan yang lebih besar lagi di kemudian hari إخواني في هذا اليوم سوف نتكلم عن موضوع مهم جدا كلنا يحتاج هذا الموضوع لأن هذا الموضوع يتعلق به صلاح البلاد والعباد وما وقعت الفتن والبلايا والمحن إلا بسبب جهل كثير من الناس بهذا الأمر ونحن أيها الإخوة نعيش على كتاب الله عز وجل وعلى نهج رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج أهل السنة والجماعة هو رحمة بين الناس من حقق هذا المنهج كما رسمه لنا وبينه لنا ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ارتاحت البلاد وارتاح العباد لأنه منهج رباني يسعى في الإصلاح وفي إقامة الأمن والأمان وإعطاء كل ذي حق حقه فمن سار على هذا النهج وعرف لأهل الحقوق حقوقهم عشنا في أمن وأمان وما وقع الزلل والخلل إلا لبعد الناس عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه موضوعنا في هذا اليوم هو يتكلم عن صنفين من اصناف الناس وهذان الصنفان في صلاحهم صلاح للبلاد والعباد وهم العلماء والأمراء لهم حق علينا فينبغي أن نعرف حقوقهم ونعطي كل ذي حق حقه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم Pada hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat penting. Kita semua membutuhkan pembahasan ini karena pembahasan ini berkaitan dengan kemaslahatan, dengan kepentingan negara dan rakyat. Dan tidaklah terjadi musibah kecuali karena terjadi kejahilan dan tidak mempraktekkan kaedah-kaedah yang diajarkan dalam permasalahan ini. Kita hidup di dunia ini semestinya berjalan di atas jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Dan ketika kita berjalan di atas jalan yang seperti itu maka akan datanglah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Siapa yang merealisasikan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka akan didapati keadaan negara yang tenang, hamba yang sejahtera, senantiasa membawa kebaikan dimanapun mereka berada. Karena itu adalah prinsip dan jalan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Manhaj Rabbani yang tentunya akan berperan aktif dalam menjaga stabilitas nasional, kebaikan bagi hamba dan ketentraman dari bagi masyarakat. Sekali lagi beliau menegaskan bahwa tidaklah terjadi kepincangan di masyarakat, tidaklah terjadi goncangan-goncangan di masyarakat kecuali karena mereka jauh dari jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Topik yang kita bahas pada kali ini berkaitan dengan dua jenis dari umat manusia yang mana ketika mereka baik maka baiklah negara dan rakyat dan sebaliknya ketika mereka jelek wal billah akan didapati masyarakat yang tidak stabil dan rakyat yang kacau mereka berdua adalah para ulama dan para umara para tokoh-tokoh agama dan para penguasa. Kita semua harus mengetahui apa hak-hak yang harus kita laksanakan terhadap mereka menurut tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nahnu na'lam annahum bashar يصيبون ويخطئون ولكن لهؤلاء لهم مكانه ولهم منزله وهذه المكانه والمنزله هي التي جعلها الله لهم وجعلها رسوله صلى الله عليه وسلم لهم فلا إفراط ولا تفريط بل نعطي كل ذي حق حقه ونعرف لهم مكانتهم فإذا أقمنا هذا المنهج بيننا ارتحنا وعشنا في أمن وأمان وأما إذا فرطنا وتركنا نصوص الكتاب والسنة وأخذنا منها ما تشتهي أنفسنا وتوافق أهواءنا وقع الخلل ووقع الزلل أيها الإخوة الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ينادي الله عز وجل باسم الإيمان يا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم استمع لهذا النداء الرباني والمنهج الصحيح من سار عليه نجا بإذن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم أمر الله عز وجل بطاعته وأمر الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بطاعة ولاة الأمور تبعا لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن هم أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم قال العلماء والمفسرون أولو الأمر هم العلماء والأمراء أمر الله بطاعتهم فكيف نتعامل مع هذين الصنفين الذي أمر الله عز وجل بأن نطيع لهم تبعا لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بالعلماء نعم, نعم. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua mengetahui bahwasannya kedua jenis manusia yang tadi kita sebutkan yaitu para ulama dan para umara. Mereka adalah manusia biasa yang kadang bisa salah dan bisa benar. Namun mereka memiliki kedudukan yang memang kedudukan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka dalam menyikapi mereka tidaklah boleh diperkenan tidaklah diperkenankan kita untuk mengacuhkan mereka melecehkan mereka namun juga tidak boleh memiliki sikap yang berlebihan terhadap mereka. Dan kalau kita laksanakan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sikap terhadap para umara dan ulama, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Dan manakala kita tinggalkan sikap adil sehingga kemudian kurang atau lebih dalam bersikap terhadap mereka, Bahkan mungkin kemudian seseorang hanya memperturutkan hawa nafsunya dalam menyikapi para ulama maupun para penguasa. Maka yang terjadi adalah kekurangan. Yang terjadi adalah ketimpangan. Yang terjadi adalah kegoncangan di tengah masyarakat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah subhanahu wa ta'ala Dan taatilah Ar-Rasul Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Wa ulil amri minkum Dan para penguasa di antara kalian Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua dengan panggilan keimanan supaya bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala maka kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk taat kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kemudian taat kepada para penguasa inilah jalan selamat jalan keselamatan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah perintahkan pertama-tama untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala Selanjutnya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan taat kepada para penguasa di antara kita. Maka di sini kita perlu tahu siapakah yang disebut ulul amri yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mentaatinya disebutkan oleh jumhurul mufassirin, jumhur ahli tafsir, kebanyakan ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan ulul amri adalah para ulama dan para penguasa. Yang dimaksud dengan ulul amri adalah al ulama wal umara. Yang dimaksud para penguasa dalam ayat ini adalah para ulama dan para penguasa. Bagaimana kita mesti bersikap terhadap mereka? Bagaimana kita menghormati mereka? Bagaimana kita mentaati mereka? Yang mana ketaatan kepada mereka termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk melakukannya. العلماء هم طائفة اختصهم الله عز وجل بفضل منه ونعمة وإذا قلنا العلماء فنقصد بهم علماء أهل السنة الذين ينهجون منهج الكتاب والسنة فهؤلاء هم العلماء الذين عناهم القرآن وبين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم من ي... من جعل القرآن والسنة دستوره فهم هؤلاء العلماء الذين نعنو نعني ونتكلم حولهم هؤلاء العلماء بشر مثلنا لكن منزلتهم عند الله عز وجل عظيمة هم ورثة الأنبياء هم أكثر الناس خشية لله إنما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون أبدا فهذه المنزلة التي جعلهم الله عز وجل عليها وجعلهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن العلماء يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر تستغفر لهم منزلتهم عالية ومكانتهم كبيرة لا بد لنا نحن أن نعرف قدر هؤلاء ونعرف مكانتهم إذا كانت الحيتان في البحر تستغفر لهم فكيف فكيف بنا نحن نعيش معهم وننهل من علومهم فحقهم علينا كبير هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم والذي ينبغي لنا أيها الإخوة أن ننهج منهج أهل السنة والجماعة المنهج العدل الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط لا نغلو فيهم وننزلهم فوق منازلهم ولا نفرط فيهم ونضيع حقوقهم الغلو في الصالحين هو أول سبب الشرك في بني آدم الغلو في الصالحين فلا إفراط ولا تفريط نعرف قدر هؤلاء ومنزلته ومكانته ونحذر أن نتعدى عليهم أو ننتقصهم ونعاديهم فمن فعل ذلك فليأذن بحرب من الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب لم يفلح قوم انتقصوا علماءهم وآذوهم لما أخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وهكذا من أتى بعد الأنبياء من ورثتهم من آذاهم فقد حارب الله عز وجل من آذاهم فإن الله عز وجل لن يتركه وسوف ينتقم الله عز وجل منه انظر إلى هذه المكانة التي وضعها الله له مكانة عظيمة فكيف يكون موقفنا منهم وما هو حقهم علينا ما وقع فيه كثير من الناس إلا لجهلهم بالحقوق جهلنا حقوق هؤلاء علينا فوقع فينا البلاء العلماء هم, هم صمام الأمان في الأمة العلماء هم صمام الأمان يدحر الله بهم الفتن والبلايا والمحن العلماء إذا فقدوا من الأمة دخل الشر والبلاء أمة ليس فيها عالم تقع في الفتن والبلايا والمحن أما العالم فهو الذي يتصدى للفتن وهو الذي يدافع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم من صدور الناس ولكن بموت العلماء حتى إذا لم يبقي عالما أمة ليس فيها عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فما هي النتيجة ضلوا وأضلوا والأمة بأجمعها معهم وجود العالم بيننا سبب رفع البلاء والمحن نحن بحاجة إلى العلم والعلماء من الذي يبلغ شرع الله من الذي يبين حكم الله إلا العلماء ورثة الأنبياء فإذا فقد المجتمع العلماء كان هذا المجتمع في شر وبلاء أو فقد هيبة العلماء إذا لم تكن لهم هيبة ومكانة عندنا لم نستفد منهم شيئا وجودهم كعدم نعم Para ulama rahimahumullahu taala wa hafizahum Mereka adalah sekelompok umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang khusus yaitu ilmu. Dan ketika kita berbicara dengan kalimat ulama maka yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang berilmu yang berjalan di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai landasannya. Merekalah para ulama yang sebenarnya. Mereka manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia biasa. Namun mereka memiliki kedudukan di mana mereka adalah para pewaris para nabi, penerus dakwah para nabi, sehingga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kedudukan mereka para ulama. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Ini adalah sebuah hasungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka para ulama memberikan kedudukan yang tinggi sehingga memuji bahwa yang bisa takut kepadanya hanyalah mereka para ulama, orang-orang yang berilmu. Dalam surat Az-Zumar Allah Azza wa Jalla pun mengatakan qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama antara orang-orang yang mengetahui yaitu para ulama dengan yang tidak mengetahui Demikianlah Allah Azza wa Jalla bertanya kepada kita dan tentunya kita yang dianugerahi akal yang sehat akan bisa menjawabnya bahwa tidak akan sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Inilah kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka para ulama. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah peran mereka para ulama dalam masyarakat ini sehingga dari nas yang lain pun dijelaskan bahwa mereka para ulama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal alima la yastaghfiru lahu la yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitan fil bahr atau kama qala alaihi salatu wassalam bahwasanya para ulama itu mereka dimintakan ampun oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai ikan-ikan yang ada di laut. Mereka semua istighfar memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka para ulama rahimahumullah yang sudah meninggal dan hafizallah yang masih hidup. Semoga Allah merahmati yang sudah mati dan Allah menjaga mereka yang masih hidup. Demikianlah ikan-ikan di laut saja memintakan ampun kepada mereka para ulama. Lantas bagaimana dengan kita? Semestinya kita menghormati mereka, menjaga kewibawaan mereka, mengikuti petunjuk-petunjuk mereka. Mereka adalah para pewaris Nabi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelaskan bahwasannya para nabi tidaklah meninggalkan warisan dinar dan dirham namun yang mereka wariskan yang mereka tinggalkan adalah ilmu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelaskan siapa yang mengambilnya mendapatkannya sungguh telah mendapatkan jatah yang besar dari kebaikan Itulah kedudukan mereka para ulama rahimahumullahu taala. Maka kita sebagai kaum muslimin harus mengerti kedudukan para ulama. Namun kita pun harus tetap bersikap adil tengah-tengah tidak kurang dan tidak lebih dalam menghormati mereka para ulama mengingat bahwasannya berlebihan dalam menghormati para ulama itu adalah sebab pertama terjadinya kesyirikan di dunia ini. Sebab pertama terjadinya kesyirikan di dunia ini sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terjadi pada kaum Nabi Nuh mereka berlebihan dalam menghormati ulama sampai akhirnya mempertuhankan mereka wal billah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita melampaui batas dalam menghormati ulama. Namun jangan juga melecehkan mereka sehingga bahkan memusuhi mereka. Siapa yang memusuhi para ulama berarti mereka memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan siapa yang mengganggu salah satu waliku kata Allah azza wa jalla hadisnya hadis qudsi jamaah rahimani wa rahimakumullah Siapa yang menyakiti salah satu dari waliku wali-wali Allah maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah umumkan peperangan kepadanya. Wal billah. Ketika Allah Azza wa Jalla mengumumkan peperangan dengan seorang manusia, tentu manusia tersebut yang akan binasa. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang Bani Israel dan bagaimana azab yang mereka terima, kebinasaan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tegaskan Dzalika بأنهم كانوا kanu بآيات الله ويقتلون Allah بغير الحق ذلك بما bighairi al-haq. Itu disebabkan karena mereka dulu kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Itu dengan sebab kemaksiatan mereka dan kezaliman mereka. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka membunuh para nabi. Dan penerus para nabi adalah para ulama rahimahumullahu taala wa hafidha al-ahya'u minhum. Penerus para nabi adalah mereka para ulama. Semoga Allah merahmati yang sudah meninggal dan menjaga yang masih hidup. Maka ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertimpa adab seperti yang menimpa Bani Israel disebabkan karena melecehkan bahkan membunuh para nabi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan kembali kedudukan mereka para ulama yang tinggi yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. nya Pelajari dan ketahui apa hak-hak mereka yang menjadi kewajiban kita. Laksanakan itu dengan baik. Niscaya akan mendatangkan barokah dan kemaslahatan bagi umat ini. Adapun ketika kita bersikap yang sebaliknya, meremehkan, melecehkan para ulama, maka wal billah bala akan turun. Musibah akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi fitnah-fitnah yang jelek di kalangan manusia. Tidaklah terjadi berbagai musibah kecuali karena sebab mereka menghina, tidak memperhatikan, tidak menghiraukan para ulama, tidak menjaga hak-hak mereka. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan para ulama sendiri merupakan benteng dari fitnah-fitnah yang akan melanda umat. Ketika para ulama tidak ada, maka berbagai macam musibah dan fitnah akan datang melanda umat bertubi-tubi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu tiba-tiba begitu saja. Namun Allah Azza wa Jalla akan mencabut ilmu dengan matinya para ulama. Sampai ketika tidak ada ulama di antara mereka. Mereka akan mengambil pemimpin-pemimpin yang dari kalangan orang yang tidak berilmu. Dan ketika pemimpin-pemimpin itu dari kalangan orang-orang yang tidak berilmu, apa akibatnya? Dallu wa adallu. Akibatnya mereka sesat dan mereka pun menyesatkan. Terjadilah fitnah yang besar melanda umat. Ulama-ulamanya sesat, mereka menyesatkan para pengikutnya. Jadi keberadaan ulama itu sangat bermanfaat menjadi benteng bagi umat dari berbagai macam fitnah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita tahu bahwasannya kita sangat butuh kepada mereka para ulama. Siapa yang akan bisa menunjukkan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada ulama? Siapa akan yang akan memberikan keterangan-keterangan agama ketika tidak ada para ulama? Maka mereka harus kita hormati. Kita jaga kewibawaan mereka. Nah, tidak ada ulama menjadi musibah. Demikian juga ketika tidak ada kewibawaan dari para ulama. Karena ketika ulama ada, namun kewibawaan dan kehormatannya tidak dijaga, ini sama saja. Keberadaan mereka sama dengan ketidakadaannya. Yang itu akan mendatangkan bala musibah terhadap umat ini. أيها الإخوة الكرام ما هو حق العلماء علينا حقهم علينا أولا أن ندعو لهم وأن نحترمهم ونجلهم ونقدرهم فإذا جئنا عندهم دعونا لهم وإذا غابوا عنا دعونا لهم وهذا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له كل ما في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان في البحر فالأدب النبوي مع العلماء أن ندعو له وضرب لنا جبريل عليه السلام أروع الأمثلة في احترام العلماء لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس بأدب أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثنى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه هذه الهيئة أمام العالم والجلسة أمام العالم له احترام وتقدير لما يحتويه من العلم فإذا احترمنا العالم لا نحترم شكله ولونه وجنسه إنما نحترم العلم الذي هو بين جنبيه الحق الثاني لهم علينا أن نرجع لهم نسألهم فحاجتنا لهم أشد من حاجتنا للطعام والشراب كما قال الإمام أحمد رحمه الله حاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم للطعام والشراب نرجع للعلماء ونسألهم قال الله عز وجل واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هم أهل المرجعية وهم أهل الفتوى فإذا اتخذنا مرجعا غير العلماء ضلينا العلماء هم المرجع وهم أهل السؤال وهم الذين يرجع إليهم في جميع أمور الدين والدنيا حتى أمور دنيانا نستشيرهم ونأخذ برأيهم فإذا انتهجنا هذا المنهج أفلحنا ما ضل قوم إلا لما تركوا علماءهم وأخذوا يتكلمون في كل صغيرة وفي كل كبيرة بدون مرجعية تجد صغار الناس يتكلم في المدلهمات الكبار ولا يعتبر لأقوال العلماء فمن حق وهم فمن حقهم علينا أن نرجع لهم ونسألهم وهذا منهج رباني بينه الله عز وجل لنا أيضا العلماء بشر قد يخطئ وقد يصيب لكن خطأه ليس كخطأي وخطأك لأن العالم إذا اجتهد ثم أخطأ فهو مأجور وإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر كيف نتعامل مع خطأ العالم هل نشيعه ونذيعه وننتقص من مكانته إذا أفتى أفتى العالم وكانت هذه الفتوى باجتهاد منه وأخطأ فيها فهو مأجور له أجر ولا يلزمنا أن نتبع الخطأ لكن لا يلزم أن ننتقص منه ولا يلزم أن نقلل من شأنه ومكانته بل ندعو له بالمغفرة والسداد وانظروا إلى نموذج أدبي مع العلماء كان الإمام مالك رحمه الله جاءه سائل يسأله عن التخليل تخليل الأصابع في الوضوء فقال لا أعلم فيه سنة أو كما قال وكان أحد طلبته عنده عبد الله بن وهب المصري سكت فلما ذهب السائل أخذ يتأدب ويتلطف مع شيخه ويبين له أن هناك سنة ثم ساق بإسناده حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلل بين أصابعه في الوضوء لم يتعدى على شيخه ولم ينتقص من علمه ولم يقلل من منزلته أمام الناس كما يفعله البعض الآن إنما سكت حتى خلا به ثم بين له هكذا يكون أخلاقنا مع العلماء هكذا يكون تكون ردة فعلنا مع العلماء إذا نصحنا لهم ننصح لهم بأدب احترام وتقدير لا ننتقص منهم ولا نبحث عن أخطائهم بل ينبغي لنا أن ندعو لهم ونعرف لهم مكانتهم أيها الإخوة من حق العالم علينا أننا نقدمه ونظهره للناس لا نخبطه بل ينبغي لنا أن نظهره للناس ونفتخر بأن بيننا علماء الأمة بحاجة إلى أن يعرف العامة علماءها من حقهم علينا أن نخرجهم للناس ونعرف الناس بهم لكي يعرفوا علماءهم نعم Saudara-saudaraku yang mulia Beberapa hak bagi para ulama yang menjadi kewajiban bagi kita untuk kita laksanakan kepada mereka. Di antaranya yang pertama adalah mendoakan dan memuliakan mereka. Ketika kita mendatanginya, doakan mereka. Ketika mereka pergi, doakan mereka agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana isyarat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu kullu man fil ard." Sesungguhnya orang yang alim akan dimintakan ampun oleh semua yang hidup di bumi oleh segala makhluk semua makhluk sampai-sampai ikan yang di laut ini salah satu adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para ulama kita mendoakan mereka dan memuliakan mereka Ada satu contoh yang indah yang menunjukkan bagaimana adab yang mesti dilakukan terhadap mereka para ulama. Jibril alaihi salam, malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan kepada kita adab yang indah terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam posisi beliau sebagai orang yang alim. Jibril datang bertanya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidaklah dia mulai pertanyaan itu sampai beliau mendekat sampai beliau duduk bersimpuh di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beginilah contoh dalam menghormati ulama dan bersikap yang baik terhadap mereka. Sikap yang baik dan hormat tersebut bukan karena tempat duduk bukan karena pribadi alim tersebut namun karena ilmu yang mereka miliki. Kemudian hak yang kedua bagi para ulama adalah hendaknya kita menjadikan mereka itu sebagai rujukan kita Ada hal yang perlu kita tanyakan, tanyakan kepada mereka. Sehingga memang benarlah perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa manusia itu lebih butuh kepada ulama, lebih butuh kepada ilmu daripada kepada makan dan minum. Artinya kebutuhan kepada para ulama itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum kita setiap saat kita membutuhkan arahan-arahan mereka para ulama. Adapun makan dan minum secara umum tiga atau dua kali dalam satu hari. Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'anul Karim telah menegaskan, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Ta Maka bertanyalah kalian semua kepada ahlu Zikri para ulama' jika kalian tidak tahu. Maka mereka para ulama adalah orang yang pantas untuk berfatwa. Mereka orang yang pantas dijadikan rujukan oleh umat. Ketika ada suatu hal yang mengganjal pada diri kita, hendaknya kita kembalikan kepada mereka para ulama. Kalau tidak demikian, kalau tidak kita kembalikan permasalahan-permasalahan itu kepada orang-orang yang berilmu, maka kesesatan yang akan terjadi. Sebagaimana yang sudah diisyaratkan pula dalam hadis. Ketika tidak ada pemimpin yang alim, pemimpinnya adalah orang jahil, mereka ditanya, maka mereka akan salah, akan sesat dan menyesatkan. Maka para ulama yang sebenarnya mereka itu menjadi rujukan dan semestinya kita jadikan mereka rujukan baik dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia. Dalam perkara agama sudah jelas. Harus kita bertanya kepada mereka karena agama didasarkan dengan ilmu. Demikian juga dalam masalah dunia alangkah baiknya kalau kita meminta pendapat mereka para ulama bagaimana arahan-arahan mereka. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah tidaklah sesat satu kaum kecuali ketika mereka meninggalkan para ulama, tidak lagi menjadikan para ulama sebagai rujukan dalam perkara-perkara mereka. Ketika kemudian orang yang tidak berilmu, orang yang hina, orang yang kecil, orang yang jahil, berbicara apalagi dalam permasalahan-permasalahan yang besar, perkara-perkara umat, maka wal billah itu adalah awal daripada kesesatan. Maka wajib bagi kita untuk menjadikan para ulama sebagai rujukan. Tanyakan kepada mereka permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara kita. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Hak yang selanjutnya, para ulama adalah manusia yang kadang bisa berbuat salah, kadang benar. Dan tentunya kita harus tahu bahwasannya kesalahan para ulama tidak sama dengan kesalahan seorang di antara kita. Ketika seorang alim berfatwa salah, mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu pahala mereka dapatkan sebagaimana dalam nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka benar, mereka mendapat dua pahala. Apabila mereka salah dalam istihad, mereka mendapatkan satu pahala. Namun bagaimana kita menyikapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para ulama? Sikap yang benar terhadap kesalahan para ulama bah adalah kita tidak mengikuti kesalahan itu namun juga jangan disebarluaskan kesalahan-kesalahan tersebut. Jangan kesalahan-kesalahan itu dijadikan sebab untuk merendahkan mereka para ulama. Seorang alim yang berfatwa dengan istihadnya, kemudian salah dia mendapatkan satu pahala, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ikuti kesalahan itu. Tidak boleh kita sebarkan. Tapi doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingnya menuju jalan yang benar. Sebuah contoh yang indah dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Suatu hari datang kepada beliau seorang penanya yang yang menanyakan tentang apakah ada sunnah kita memasukkan air dalam berwudu ke sela-sela jari. Takhlilul asabi. Maka Imam Malik rahimahullahu taala dengan tawaduknya mengatakan, aku tidak tahu sunnah dalam hal itu. Maka ketika majlis sudah sepi, Penanya sudah pergi, murid-murid yang lain sudah pergi. Berkatalah seorang murid dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala yang bernama Abdullah bin Wahab Al-Misri rahimahullahu taala. Dengan sopan beliau mengatakan, "Wahai Imam Malik, saya tahu ada sunnah dalam hal itu." Kemudian beliau menyebutkan dengan sanatnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat berwudu beliau memasukkan air ke sela-sela jari beliau. Ini adalah contoh yang sangat indah dari Abdullah bin Wahab al-Misri sebagai seorang murid dalam menyikapi kesalahan atau kekeliruan gurunya. Tidak dizalimi, tidak dilecehkan, tidak dihinakan, tidak direndahkan martabatnya di hadapan manusia. Namun beliau tunggu sampai sepi dan kemudian beliau menyampaikan dengan adab dan sopan dan menyebutkan dalil dengan sanatnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beginilah semestinya kita berakhlak, kita bersikap terhadap para ulama kita, termasuk ketika mereka melakukan kesalahan. Nasihati dengan penuh penghormatan. Jangan cari-cari kesalahan-kesalahan mereka. Jangan disebarluaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Doakan mereka agar diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ketahui adab-adab dan kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Ikhwani din rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat dari hak para ulama adalah semestinya kita mengedepankan mereka, kita menampilkan mereka, kita menampakkan mereka ke hadapan manusia. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah memberikan kepada kita nikmat dengan adanya para ulama tersebut. Kita bangga terhadap mereka. Jangan dibenci para ulama Jangan dibelakangkan mereka para ulama. Jangan direndahkan mereka para ulama. Mereka harusnya lebih kita tonjolkan kepada umat agar umat tahu bahwa di antara kita ada mereka para ulama. Sehingga ini masuk kepada hak-hak mereka yang berikutnya. Kita kenalkan para ulama kepada umat. Kita kenalkan ulama kepada umat Kita ajak umat supaya mengetahui ulama-ulama mereka sehingga mereka bisa mengajukan berbagai macam pertanyaan dan problematika mereka kepada para ulama tersebut. الصنف الثاني وهم الأمراء هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل في هذه المكانة العالية ما منهجنا نحن أهل السنة والجماعة مع حكامنا وأمرائنا قال الله عز وجل وأولي الأمر منكم يعني هم مسلمون منا ما حقهم علينا الأمراء هم الذين ينفذون حكم الله هم الذين يطبقون شرع الله ويحفظون للأمة الأمن والأمان ما واجبنا اتجاه هؤلاء أولا نحن نعلم أنهم بشر يخطئون ويصيبون ثانيا نحن لا نستطيع أن نطلب شيء قد لا يحصل نحن نريد مثل خلافة أبي بكر ونريد مثل خلافة عمر ونريد مثل خلافة عثمان نريد لكن لا قد لا يحصل هذا الأمر فمعنى هذا أن هناك ما يقع أخطاء لكن ما موقفنا نحن أهل السنة من هؤلاء الموقف ومنهج أهل السنة والجماعة احترامهم وتوقيرهم وعدم التنقص منهم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حديث سبعة ضمان على الله ذكر منهم من دخل على أميره يعزره ويوقره يوقره لهم التوقير والاحترام أمر الله عز وجل بطاعتهم فمن منهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لهم قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره واليسر والعسر وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان أمر الله عز وجل بطاعتهم فنطيعهم وولي الأمر إذا أمر لا يخلو أمره من أمور إما أن يأمر بأمر قد أمر الله به فهذا يجب علينا طاعته وتمثيله لأنه طاعة لله ولرسوله أن يأمر بأمر مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله فهذا لا تجب علينا طاعته لأن الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن ما موقفنا من هذا الأمر يأتي إن شاء الله أو يأمر بأمر لم يأمر به لم يأتي لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولكنه في صالح الأمة من من المصالح التي يحتاجها الناس من وضع الأنظمة التي ترتب الناس وتصلح أمور دنياهم فهذا يجب علينا أن نسمع له ونطيع لأنه في مصلحة الأمة أما إذا أمر بأمر يخالف الكتاب والسنة فلا سمع ولا طاعة لكن لا يلزم من هذا أن نخرج عليه وأن ننزع اليد من الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا سمع ولا طاعة ولم يأمر بنزع اليد وخلع البيعة والخروج على ولي الأمر حتى ولو وقع منه أمر يخالف الكتاب والسنة فإن كان الأمر الذي وقع فيه مخالف للكتاب والسنة واعتقد حله واستحله فهذا يكفر عند العلماء وإن كان لهوى في نفسه فهو باق على إسلامه لكن لا سمع ولا طاعة لهم في هذا الأمر ثم كيف نتعامل مع ولي الأمر الذي وقعت منه المخالفة وأمر بأمر يخالف الكتاب والسنة نتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ناصحا لذي سلطان فليأخذ بيده ولا يبدها علانية فإن سمع منه فذاك وإلا فقد أدى ما عليه انظر إلى هذا الأدب النبوي نقد الحكام من على المنابر ليس من هدي السلف وليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدها علانية أمام الملأ في المنابر بل يخفيها وينصح ويبين فإن سمع منك فذاك وإلا فقد أديت ما عليك هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع حكامنا إذن الخروج والتأنيب على الحكام وإظهار معايبهم أمام الناس وإظهار أخطائهم أمام الناس ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا من منهج الفرق الضالة التي لا تريد أمن ولا أمان تريد الفوضى يريدون الفوضى بين الناس وأما أهل السنة والجماعة فيريدون الرحمة والاجتماع وألا تنزع يد من طاعة اسمع وطع وإن أخذ مالك فإن جلد ظهرك السمع الطاعة تستقيم الحياة إذا وضع الشعب يده في يد رئيسه وأميره استقامت الحياة إذا تغاضى عن مثل هذه الأخطاء ونشرها بين الناس استقامت الحياة من حقه علينا أن ننصحه هو بشر يحتاج إلى نصيحة انصحه انصح لذي سلطانك وطرق النصيحة كثيرة ولله الحمد ليست المنابر مكان للنصيحة وليست المظاهرات الشوارع والخروج نصيحة هذه فضيحة اكتب له اعهد لمن يصل إليه هكذا تكون النصيحة نعم Golongan yang kedua dari umat manusia yang kita bahas pada kali ini adalah para umara. Yaitu mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam kehidupan dunia. Bagaimana kita menyikapi mereka? Apa prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah terhadap mereka? Telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hal tersebut dalam firman-Nya wa ulil amri minkum dan taatilah para penguasa di antara kalian. Mereka adalah sebagian dari kaum muslimin. Mereka memiliki hak atas kaum muslimin yang lainnya. Mereka adalah penguasa yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala mengawal disyariat dilaksanakannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjaga keamanan sehingga manusia bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun meyakini bahwasanya mereka para penguasa adalah manusia biasa yang bisa berbuat salah dan bisa benar kalau mereka benar tentunya kita dukung mereka. Dan apabila mereka berbuat salah, tentunya kita tidak boleh mengikuti kesalahan tersebut. Dan jangan pula kita memberikan kepada penguasa tuntutan-tuntutan yang mustahil, tuntutan-tuntutan yang sulit, sehingga kita mengharapkan mereka itu menjadi seperti Abu Bakar As-Siddiq di masa pemerintahannya seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu saat berkuasa dan lain-lainnya. Itu perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang mustahil. Tidak benar kalau kita menuntut para penguasa dengan hal-hal yang seperti itu. Kewajiban kita terhadap para penguasa di antaranya adalah menghormati mereka, tidak merendahkan mereka, tidak mencela mereka. Makanya termasuk tujuh golongan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla disebutkan yaitu seorang yang masuk kepada penguasa, mendatangi penguasa, menasehatinya dengan penuh penghormatan. Kemudian Penguasa juga memiliki hak atas kita untuk kita taati. Sebagaimana riwayat dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa patuh mendengar dan taat kepada penguasa Dalam hadis yang panjang tersebut kemudian dikatakan wa ala atharatin alaina meskipun kita dibelakangkan mereka lebih mendahulukan diri sendiri termasuk juga bayat sahabat pada saat itu dikatakan kita tidak boleh nunazi al amra ahla tidak boleh menentang penguasa dalam kekuasaannya kecuali kalau kalian lihat ada sebuah kekafiran yang sangat nyata dan kita memiliki dalil yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh pemerintah atau perintah-perintah yang keluar dari para penguasa tidak keluar dari beberapa kemungkinan kalau saya tadi mengatakan awalnya dua, namun kemudian dalam penjelasan beliau mengatakan tiga, maka saya katakan tidak keluar dari beberapa permasalahan. Yang pertama, ketika para penguasa memerintahkan suatu hal yang baik, yang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka ini sudah pasti kita harus mentaati penguasa dalam perkara ini. Kemudian yang kedua, Ketika para penguasa memerintahkan kepada suatu permasalahan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, suatu kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dalam hal ini kita harus mendahulukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, maka apabila faida amara bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila penguasa itu memerintahkan kepada suatu kemaksiatan, di situ tidak ada kewajiban untuk kita tunduk dan patuh terhadapnya. Coba perhatikan kalimat ini. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada mereka. Itu bukan berarti perintah atau bahkan izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan pemberontakan kepada para penguasa. Dan itu nanti kata Syekh Abdullah Hadi akan datang penjelasannya secara tersendiri. Kemudian permasalahan yang ketiga, kemungkinan yang ketiga Perintah yang datang dari penguasa tersebut tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang pertama jelas diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah tapi tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan itu diterapkan atau disampaikan ditetapkan demi kemaslahatan umat. Peraturan-peraturan yang ada untuk kebaikan umat dalam masalah lalu lintas maupun perkara-perkara yang lainnya. Dalam hal ini kita ahli sunnati wal jamaah, kita kaum muslimin berkewajiban untuk taat kepada mereka para penguasa demi kemaslahatan bersama. Kemudian Syekh Abdul Hadi Hafizahullah Ta'ala kembali mengulangi perkara yang kedua tadi. Bahwa ketika para penguasa memerintahkan kepada kemaksiatan. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tidak ada kewajiban kepada kita untuk tunduk dan patuh kepada mereka. Namun itu bukan berarti kita diperbolehkan keluar dari ketaatan kepada penguasa dalam arti kemudian memberontak atau memprovokasi. Tidak berarti kita boleh membangkang kepada mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika terjadi penyelisihan terhadap Al-Quran dan Sunnah maka kita tidak taat kepada penguasa ketika mereka menghalalkan suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak boleh kita ikuti penghalalan tersebut. Tetapi harus tetap diingat bahwasannya tidak taat, tidak ada kewajiban untuk patuh bukan berarti perintah untuk memberontak kepada mereka. Lantas bagaimana Sikap yang baik ketika terjadi atau ada hal-hal yang menyelisihi agama, menyelisihi Allah Ta'ala dan Rasulnya, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dari mereka para penguasa. Ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis beliau mengatakan, Mengkana nasihan, nasihan lidi sultan, falyakhudh biyadihi wa la yubdiha alaniyah." fa in sami'a fadzaka wa illa faqad Siapa yang ingin memberi nasihat kepada seorang penguasa hendaknya dia dia ambil tangannya dia pegang tangannya bawa ke tempat sepi masuk ke dalam kantor berduaan empat mata dan sebagainya wala yubdiha alaniyah Jangan ditambahkan penyelisian dan kesalahan, kejelekan-kejelekan itu secara terang-terangan. Fa in kalau kemudian penguasanya menerima, mendengarkan, menerima nasihat tersebut itulah yang diinginkan. Kalau tidak, maka orang tersebut muslim itu, alim tersebut telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada penguasa. Inilah adab yang diajarkan oleh Nabi saw Alaihi Wasallam ketika hendak menasihati penguasa yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian kita mengetahui bahwasannya mengumbar kejelekan para penguasa di atas mimbar itu bukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi tegaskan, siapa yang ingin memberi nasihat kepadanya, la yubdiha alaniyah. Jangan dia tampakkan secara terang-terangan. Menasihati itu adalah satu kewajiban. Sampaikan dengan secara tersembunyi. Jelaskan bagaimana yang benar menurut agama Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan berdasarkan ilmu yang kuat Inilah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya arahkan kita kepadanya. Jadi menjelek-jelekan penguasa, memberontak kepada mereka, memprovokasi massa, mengumbar menambahkan aib mereka di hadapan manusia bukan jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun itu jalannya orang-orang yang sesat yang tidak menghendaki manusia hidup dalam aman dan tenteram. Mereka menginginkan kekacauan di antara manusia. Ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah rahmat bagi eh, masyarakat. Ahlus sunnah wal jamaah tidak melakukan yang seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menegaskan isma wa ati dengarkanlah taatilah penguasa wa in akhadha malak meskipun dia penguasa yang zalim mengambil hartamu wa in jalada dhahrak meskipun penguasa yang zalim itu mencambukmu menzalimimu dan ketika kita laksanakan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga kepatuhan dan ketaatan kepada penguasa maka akan menjadi baik, akan menjadi lurus kehidupan ini, akan menjadi aman masyarakat ini. Kita nasihati mereka, para penguasa yang melakukan kesalahan dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang frontal, tidak dengan disebarluaskan. Demo-demo yang dilakukan untuk mengecam penguasa itu bukan nasihat sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu cara untuk mengumbar aib penguasa. Kalau kita ingin menasihati mereka, nasihati dengan cara yang baik. Tulis surat kepadanya, datangi mereka, bicara kepada mereka dengan pelan-pelan dan penuh hormat dan secara tersembunyi. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ليس مما جرى عليه منهج السلف إظهار مخالفة أولي الأمر بين الناس وتوسيع الخلاف إذا كان هناك خلاف فإن السلف كانوا أحرص ما يكون على تضييق الخلاف حتى ولو كان الأمر أفتى به ولي الأمر وألزم فيما يظهر له من الأدلة وكنت أنت تخالفه فلا يسوغ لك أن تظهر الخلاف أمام الناس وتؤنب الناس على ولي الأمر وأذكر ما وقع بين عمار رضي الله تعالى عنه بن ياسر وبين عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان عمار يفتي أن من أجنب ولم يجد الماء فإنه يتيمم فبلغ ذلك لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاستدعاه فجاء فقال أنت الذي يفتي بالتيمم للجنب فقال نعم يا أمير المؤمنين أما تذكر في غزوة كذا وكذا أنا وأنت فأخذ يذكره بالحديث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن التيمم للجنب إذا لم يجد الماء فلم يذكر عمر رضي الله تعالى عنه والشاهد هنا قال عمار يا أمير المؤمنين إن أردت أن لا أحدث به لم أحدثه لا يريد أن يوسع الدائرة بين الراعي والرعية وإظهار الخلاف بين الراعي والرعية يا أمير المؤمنين إن رأيت أن لا أتكلم فلا أتكلم قال لا حدث بما قلت نولك ما توليت ومن هنا قال علماء السلف وعلى رأسهم في هذه الأزمنة مشائخنا وعلماؤنا يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين لو أمرني ولي الأمر أن لا أدرس ولا أخ ولا أخطب لسمعت له وأطعت انظر إلى هذه المعاملة بين الراعي والرعية فيها صلاح البلاد والعباد تضييق الخلاف المناصحة عدم إظهار الخلاف وتوسعة الخلاف من أجل إحلال الأمن والطمأنينة ما المسلفين بزعزعة الأمن وزعزعت قلوب ولاة الأمر مكانة ولاة الأمر في قلوب الرعية ما المستفيد فينبغي لنا أيها المؤمنون أن نتقي الله عز وجل وأن نعطي كل ذي حق حقه فحقهم علينا أيضا أن ندعو الله عز وجل له منهج سلفي أن تدعو لولي الأمر هل جربت في ليلة من الليالي تقف بين يدي الله عز وجل في خلوتك وتدعو الله عز وجل أن يصلحك لعل الله عز وجل أن يستجيب لك فبصلاحه تصلح البلاد من حقه علينا أن لا نتركه يستفرد به المفسدون بل نحيط به ونناصحه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما من نبي أو خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالخير وتنهاه عن الشر وبطانة تأمره بالشر والعياذ بالله فكن أنت يا عبد الله من بطانة الخير التي تعينه على الطاعة تذكره رب نصيحة ورب دعوة تغير ما لم يخطر لك ببال أولاة أمر المسلمين الحمد لله فيهم خير فيهم خير كثير وإن كان فيهم نقص لكن فيهم خير كثير والحمد لله ما أقاموا فيكم الجماعة ما أقاموا فيكم الصلاة المساجد ولله الحمد تقام فيها الجمع والجماعات شعائر الدين تطبق بكل راحة واطمئنان فهذه من الأمور التي تذكر يدعى لهم بالخير وإن كان هناك نقص وخلل فليعالج بالهدي النبوي الذي بينه لنا صلى الله عليه وسلم وإني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجمع على الحق شم وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يجعل رعاياهم على الكتاب والسنة وأن يوحد الصفوف ويجمع شملهم وكلمتهم على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا ما قد قلت فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان وإني لا أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيرا Kembali lagi ditegaskan oleh Syekh Abdul Hadi Al-Umairi hafizahullah taala bahwasannya bukanlah termasuk Manhat salaf bukanlah termasuk jalan para ulama pendahulu kita menampakkan kejelekan-kejelekan dan kesalahan-kesalahan penguasa di hadapan masa memperlebar jarak antara rakyat dan penguasa memperbesar permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan para salafun salih, para pendahulu kita selalu berusaha untuk mempersempit jarak antara rakyat dan penguasa untuk mempersempit perselisihan-perselisihan yang terjadi seandainya mereka para penguasa memiliki ketetapan dan memerintahkan sesuatu yang salah namun itu adalah hasil daripada telaah mereka yang berdalil yang berdasar kepada dalil-dalilnya namun kemudian kita memiliki pendapat yang berbeda dengan apa yang ditentukan oleh mereka para penguasa. Maka kita pun harus menghormati mereka dan kita contoh apa yang dilaksanakan oleh sahabat, eh, oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu dengan apa yang terjadi antara beliau dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yaitu bahwasannya terjadi pada saat itu permasalahan dengan berkaitan dengan permasalahan agama. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu berfatwa bahwasannya orang yang junub dan tidak mendapatkan air maka dia boleh untuk bertayamum supaya bersuci Berita itu kemudian sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil Ammar bin Yasir. Dan kemudian Umar bertanya kepadanya, "Apakah engkau yang berfatwa bahwasannya orang yang junub yang tidak mendapatkan air boleh untuk bertayamum untuk mengangkat hadasnya?" Maka jawaban dari Ammar Beliau pun mengatakan, "Benar wahai Amirul Mukminin. Tidakkah engkau ingat," kata Ammar bin Yasir, "ketika aku dan kamu, ketika aku dan engkau berada dalam peperangan ini, kemudian kita junub dan tidak ada air." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk bertayamum namun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak mengingat kejadian tersebut. Kemudian Umar bin Yasir radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau tidak suka aku menyebarkan fatwa ini, maka aku tidak akan sebarkan." Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Sudah, silahkan sebarkan. Masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia katakan." Demikianlah contoh yang sangat indah dari para pendahulu kita menyikapi permasalahan yang di situ kita berselisih pendapat padanya dengan para penguasa. Maka para ulama kita pun melaksanakan hal yang seperti ini. Di antaranya ulama yang sangat menonjol di zaman kita. Beliau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, kalau seandainya penguasa melarang aku untuk mengajar dan berkhutbah maka aku akan taati larangan tersebut. Inilah satu bentuk penghormatan mereka para ulama terhadap penguasa. Maka dengan ini dijaga kesenjangan antara rakyat dan penguasa, bersikap yang baik ter, eh, ketika terjadi perbedaan pendapat antara penguasa dengan rakyatnya dengan ulamanya supaya tetap terjaga keamanan dan ketertiban dalam sebuah masyarakat yang bernegara. Syekh Abdul Hadi Hafizahullah Ta'ala mengingatkan siapa yang akan diuntungkan ketika terjadi kekacauan di antara umat ini Siapa yang akan diuntungkan ketika para penguasa hilang kewibawaannya? Tentunya kita semua bisa menjawabnya. Musuh-musuh Islam yang akan senang dengan hal tersebut. Musuh-musuh negara yang akan senang dengan keadaan seperti itu. Maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada penguasa-penguasa. Doakan mereka, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Inilah jalan yang diajarkan oleh para salafun saleh, para pendahulu kita. Syekh Abdul Hadi pun bertanya kepada kita semua, pernahkah Pernahkah kita di suatu malam di saat kita salat, di saat tenang dunia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing penguasa kita, memperbaiki dia, mengarahkannya kepada yang baik. Pernahkah kita lakukan hal yang seperti ini? Saudara-saudaraku yang saya hormati. Kebaikan penguasa adalah kebaikan negara, kebaikan umat, ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, jangan pernah kita tinggalkan untuk berdoa kepada penguasa untuk kebaikan-kebaikan mereka. Karena tidak ada satupun penguasa di dunia ini kecuali akan ada padanya dua kelompok yang dekat kepadanya, pembisik-pembisiknya. Dan itu ditegaskan oleh Nabi saw Akan ada ya bitanah teman-teman dekat dari penguasa pembisik-pembisik yang memerintahkan kepada kebaikan. Akan ada juga bitanah pembisik-pembisik penguasa yang selalu mengarahkan, mengajak, memerintahkan kepada kejelekan. Maka jadilah engkau termasuk di antara kelompok yang kedua, orang yang selalu memberi nasihat, mengarahkan dan mendoakan penguasa untuk supaya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting permasalahan ini. Maka jangan ditinggalkan doa-doa yang baik untuk mereka para penguasa karena kebaikan mereka kebaikan bagi umat dan betapa banyak doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merubah keadaan-keadaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa banyak nasihat-nasihat yang disampaikan dan kemudian memberi pengaruh positif yang memberi pengaruh-pengaruh yang tidak pernah terbayangkan dan Alhamdulillah Para penguasa-penguasa kita Adalah orang-orang yang baik Menyelenggarakan dan mendukung kebaikan-kebaikan Ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun tentunya kadang mereka melakukan kesalahan Karena sifat kemanusiaannya Mereka adalah manusia biasa Alhamdulillah salat Jumat dan salat berjamaah syiar-syiar agama nampak jelas diizinkan dan diperbolehkan dalam agama ini eh, dalam negara ini ini adalah termasuk dari kebaikan-kebaikan mereka penguasa yang mesti didukung tidak boleh kemudian kita lecehkan kita jelekkan mereka para penguasa seperti itulah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam bersikap terhadap para ulama dan kepada para penguasa. Syekh Abdul Hadi berdoa kepada Allah dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki keadaan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki para penguasa kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan para penguasa kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka dalam kebaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan mereka di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan anugerah persatuan dan kesatuan umat Islam. Semoga mereka menjadi orang-orang yang kuat. Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu untuk mewujudkan itu semua maka kita berdoa kepadanya. Inilah yang bisa disampaikan oleh Syekh Abdul Hadi hafizahullah taala dan beliau mengatakan apabila ada kata-kata yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kalimat-kalimat yang salah itu berasal dari diri beliau dan dari godaan syaitan dan beliau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dan kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kebaikan kepada kita Dan semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan Membalas dengan yang lebih baik kepada kita semua Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad Jazakallahu khairan ya syaykhana